Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Bu ya, saya menikah dengan janda, tapi dia masih sering komunikasi dengan mantan suaminya lewat media dengan perkataan mesra. Bahkan kalau pulang kerja, yang mengantar adalah mantan suaminya. Apakah saya harus menceraikannya, ya? Karena saya sakit hati, Bu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menikah adalah harus memilih kalau menikah hanya urusan syahwat akan ketemu pasangan yang salah. Khususnya yang punya sejarah masa lalu, punya perceraian. Ada seorang laki-laki bercerai dua kali, tiga kali, empat kali. Menikah, cerai. Menikah, cerai. Menikah, cerai. Kadang ceritanya adalah karena saya punya istri gak bener, baik. Terus yang kedua, istri gak bener, baik. Yang ketiga, istri gak bener. Oh, tiga banding satu jangan-jangan nggak bener ente jangan-jangan nggak bener ente tiga orang kok masih salah terus nah, ini, ini untuk mencermati maka kalau menikah itu ternyata harus milih dan itu pendidikan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dipilih itu milih yang benar dan milih yang benar pun gak cukup harus mendidik maka kasus-kasus semacam itu juga kembali kepada seorang suami tidak bisa mendidik pasangannya mungkin tidak mendidik karomah kemuliaan atau tidak melacak dulu bagaimana kisah perceraiannya itu khususnya yang pernah punya masa lalu pernah menikah dengan seorang laki-laki kalau cerai hendaknya paling tidak tahu secara umum apa sih sebab perceraiannya lah kalau percayanya gara-gara kenapa gara-gara perempuan itu suka nuntut kurang ajar dan sebagainya oh mau kawin dengan dia Enggak kan? Wah perempuan itu kurang ajar. Suaminya lagi setiap hari. Suka nyuri duit suami. Akhirnya saya jadi pahlawan. Biar aku nikahi dia. Nanti akan aku didik. Oh, orang sakit ini. Milih yang benar. Dan setelah ketemu seorang istri yang benar perlu didik. Dididik. Dan rijal kawam. Tubuh boleh kecil. Akan tapi jiwa harus besar dalam mendidik. Ilmu boleh di bawah istri akan tapi pendidikan harus ada memberi contoh yang baik paling tidak kadang orang tidak tidak mendidik dan mungkin juga pelanggaran seorang istri tidak lepas dari teledornya seorang suami malasnya seorang suami mengantarkan istri menemani dan sebagainya akhirnya seorang istri harus ditemani oleh orang yang subhanallah setan membisikkan Bahkan mungkin kawannya itu lebih bagus, lebih baik dari istri suaminya. Mungkin pelayanan dari temannya lebih bagus. Padahal pelayanan seorang laki-laki bisa saja dia hanya merayu dan sebagainya. Atau memang dibisik oleh setan untuk merusak. Dan memang sebagian seorang laki-laki itu memang pengen dipandang punya punya apa namanya punya perjuangan jadi jadi pahlawan laki-laki itu di mana-mana dulu sama perempuan pengen jadi pahlawan siapa saja sok membantu iri semuanya makanya hati-hati dengan laki-laki tapi laki-laki yang soleh suami bapak ibu masya Allah soleh sama sampai istilah ngomong wahai para wanita anggap semua laki-laki itu selagi bukan suamimu itu adalah serigala artinya membahayakan dia pun ustadz yang jubahnya lebih gede dari ini dia punya tersembunyi di dalam hatinya di dalam dirinya ada syahwat dan syahwat lebih ganas daripada serigala sendiri serigala hanya merusak jasadmu akan lebih syahat syahwat akan merusak batinmu Ayo lebih kecil dari serigala kan? Makanya dilarang dalam Al-Quran khulwah berduaan. Apalagi dijemput naik sepeda. Lah suaminya dari dulu diem dok. Kadang-kadang suaminya keker gagah perkasa. istri dia dijemput sama laki-laki. Iya. Jangan lama-lama ya. Aduh, Adungu itu laki-laki. Harus ada cemburu. Makanya temani suami istrimu. Ayomi istrimu. Muliakan istrimu. Hargai istrimu. Biasanya yang salah adalah seorang suami membuka. Itu semuanya. Dengan alasan itu sahabatku dan sebagainya. Ketahuilah selagi bukan suami adalah serigala. Maksudnya serigala bukan lalu kita bilang kamu serigala. Oh bukan. Artinya kita harus super hati-hati. Sehingga pendidikan dalam Al-Quran, diharap pendidikan dalam Islam, diharamkan berduaan. Kalau bukan suami dan bukan mahramnya. Hati-hati. Apalagi fitnah zaman sekarang tidak sampai di situ. Perempuan dengan perempuan pun bisa masuk fitnah. Penyakit laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Makanya yang penting adalah pendidikan. Kalau istrimu takut kepada Allah, tidak akan terjerumus. Ada seorang suami punya istri, ternyata istrinya terjerumus, senang sama perempuan juga, pusing. Zaman zaman rusak, apalagi saat ini mau dipropagandakan oleh orang-orang sakit itu. Orang sakit dia menyerukan tentang senang laki-laki boleh dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Orang sakit dia. Dan kita nyatakan dari mimbar mulia ini, semua yang mendukung itu adalah orang sakit. orang sakit kok didukung? Mesti orang sakit diobat, diobati. Ada penyakit koreng. Dan itu membahayakan. Penyakit koreng. Membahayakan makan menular dan sebagainya. Kita harus hargai hak asasi mereka. Biarkan kalau begitu biar kita sama. Satu kampung yuk korengan semuanya. Hanya orang gila yang ngomong begitu. Karena apa menghargai dia biar dia tidak merasa terkucilkan. Karena kemana-mana dia korengan sendiri lo kita korengan bareng dengan dia. Lakin ini yang nyeru LGBT itu. hajib, Memang orang gila macam-macam. Al-junun Sudah modelnya pakai label Ustaz innalillah. Kalau urusan syariah kita harus marah. Karena ini haram mutlak qat'i keluar dari iman yang menghalalkan itu. Kalau ada orang mencaci saya enteng, tapi kalau sudah agama dinodai kita harus marah. Kifi. hajib. Saya pakar-pakar psikologinya ternyata, eh gila juga karena sering urusan sama orang gila. Kalau gila benar masalah sama dia. Masya Allah. Dukung hak asasi manusia. Dia fitrahnya memang begitu mau gimana lagi? Ajib. Katanya dia profesor dalam ilmu psikologi. Nah inilah yang harus ya Nah, maka bagaimana pertanyaan kembali? Jadi kalau memang wanita itu adalah wanita yang subhanallah kurang bisa dididik dan sebagainya dan anda sudah mengingatkan sekali dua kali tiga kali maka khawatir terjerumus dalam keharaman anda cerai saja dan biar dia menikah dengan mantan suaminya selesai dan ingat kami ingatkan kepada para suami jangan sok menjadi pahlawan selagi anda tidak mampu jika itu mengarah kepada kemaksiatan besar segera lepas Kadang sok jadi pahlawan. Kalau tidak dengan saya nanti lebih parah lagi. Kasihan suaminya nanti. Oh hebat bener inti ini. Kasihan suaminya nanti. Biar saya saja yang sabar. Kamu yang gila bukan sabar. Ada pernah suatu ketika menemukan orang. Kalau nanti saya lepas dia. Dia belum baik nanti kan kasihan suaminya. Oh, selama ini dia sudah melakukan pelanggaran dia. Dia dengan laki-laki itu dan seterusnya. Kamu mau jadi pahlawan apa? lawan dungu, lawan nompong, nggak punya perjuangan. Ya. Harus ada ketegasan di situ. Beri pendidikan. Tentunya itu diberi pendidikan, dinasihati, didudukkan, dinasihati, datangkan orang-orang soleh untuk mm, ya, kalau ternyata dia masih membangkang dengan kebrutalannya, jangan sok jadi pahlawan. Apalagi kalau saya masabar nggak apa-apa, biasanya pasti ada sesuatu. Ya pertama mungkin dia cantik, atau mungkin dia kaya, atau mungkin dia punya pangkat, apakah itu nasab dan sebagainya sehingga ingin mempertahankan hanya urusan prestis nama saja kalau saya cerai dari dia nanti saya turun bisa begitu ini musibah kalau sudah perempuan melakukan keharaman apalagi dia sering mesra-mesraan dan sebagainya hanya laki-laki al kama dikatakan man la yaghiru fa khinzir laki-laki yang enggak punya cemburu itu hanya babi justru keistimewaan seorang laki-laki cemburu enggak boleh merasa Istriku tidak bisa begitu, mbak. Aku mencintai istriku. Istriku hanya milikku saja. Harus begitu. Eh, hey, dibonceng masih. <laughs> Maafin ya, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering. Oh, jangan sering-sering. Berarti boleh dong. dong. Masya Allah. Ada. Baik, jadi kami nasihatkan kepada yang bertanya. Semoga Allah menjaga istri anda tapi ingat sekarang didik dudukkan untuk nasihat baik-baik kemudian setelah itu kalau memang ternyata dengan nasihat tidak bisa maka anda boleh ngambil keputusan atau nanti datangkan orang untuk menasihati dia juga sebab mohon maaf dia punya kenangan khusus sebelum dengan anda karena dia adalah mantan suami seorang suami bukan hanya sekedar seorang kenalan dan pacaran akan tadi punya kisah-kisah dia menjalani hidup ibaratnya dia tahu luar dalamnya bahkan dia ngerti bahasa isyaratnya semuanya paham yang orang lain tidak paham suami istri ngerti dan dia punya kisah yang anda tidak tahu maka sangat berbahaya yang demikian itu. Dan memang subhanallah itu setan itu dahsyat. Di saat jadi suami istri berantem, di saat cerai zina. Ajib. Kita menemukan di saat masih suami istri berantem terus, di saat cerai eh melakukan perzinaan ajib, diberi yang halal nggak mau milih neraka. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Baik. Itu saja, kemudian setelah itu Anda kembalikan kepada orang tuanya dan dihimbau untuk bisa menikah dengan laki-laki tersebut segera, takut dia melakukan uh, eh, perzinaan. Kalaupun dia menikah dengan laki-laki lain pun mungkin akan tetap seperti itu. Baik. Orang baik hanya dengan orang baik. Orang jelek ketemu orang jelek. Dan semoga menjadi baik semuanya.